Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله والحمد لله وشكر الله pada sore yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan insyaallah taala bacaan kita dari kitab Al-Mu'in fi bayani huquqiz zaujain yaitu pada pokok pembahasan yang kedua fi wajibati zauji tujaha zaujatihi yaitu kewajiban-kewajiban suami di dalam menghadapi istrinya atau terhadap istrinya. 6. Ya, pada pokok pembahasan yang pertama itu sebaliknya wajibat az-zaujati tujaha zaujiha. Kewajiban para istri terhadap suaminya. Ini kita telah membacanya para kalafikum dan saya ulangi kembali secara global di daftar isi dari pembahasan tersebut. Pokok pembahasan yang pertama yang terdiri dari dua sub pembahasan. Yang pertama adalah wajibatun muta'alliqatun bizaujah, kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan istri ya pada sub yang pertama ini dibagi menjadi lima cabang. Kewajiban-kewajiban yang terkait dengan istri yaitu mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Yang kedua, menjaga kehormatan suami dan menjaga harta dan anak-anak suami. Yang ketiga, menjaga perasaan suami. Ya, memelihara kehormatan dan perasaan suami. Yang keempat, wajibnya para istri melayani suaminya, mengatur rumahnya dan mendidik anak-anaknya. Dan yang terakhir yang kelima adalah wajibnya para istri melakukan masa iddah dengan wafatnya suaminya. Enam, ini lima cabang dari kewajiban-kewajiban yang terkait dengan istri. Sub yang kedua adalah mahadir, hal-hal yang wajib dijauhi oleh para istri. Yang pertama, ini ada sembilan cabang. Yang pertama adalah menjauhi untuk mentaati suami dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, menjauhi segala hal yang menyakiti suami. Yang ketiga, menjauhi segala hal yang mendatangkan kemurkaan suami. Yang keempat, menjauhi kufur nikmat terhadap suami. Yang kelima, menjauhi meminta cerai terhadap suaminya tanpa ada alasan yang syar'i. Yang keenam, menjauhi untuk menolak permintaan suami ya di tempat tidurnya atau permohonan suami dalam hal bercanda atau ya uh, beristimta maka tidak boleh seorang istri menolaknya yang ketujuh wajibnya menjauhi menyebarkan rahasia al rahasia tempat tidur. Yang kedelapan, wajibnya menjauhi untuk berpuasa sunnah tanpa izin suami. Dan yang terakhir adalah wajibnya menjauhi nas'u thiyab, menanggalkan pakaiannya fi ghairi baiti zaujiha di rumah yang bukan rumah suaminya. Nah, ini pokok pembahasan yang pertama yaitu kewajiban kewajiban para istri terhadap suaminya. Kemudian pokok pembahasan yang kedua yang kita sedang berada padanya yaitu kewajiban-kewajiban suami terhadap istrinya. Jadi sebaliknya. Maka ini juga dibagi menjadi dua sub pembahasan sub pembahasan yang pertama terkait dengan hak-hak harta. Ya, terkait dengan hak-hak harta dan yang kedua terkait dengan hak-hak selain harta. Adapun hak-hak yang terkait dengan harta ini juga ya kita telah sebutkan dua cabang. Yang pertama wajibnya suami menunaikan mahar maharnya kepada istrinya secara sempurna tidak boleh ditahan atau diambil. Yang kedua, al infak ala zaujah, wajibnya para suami memberi infak kepada istrinya. Kemudian sub pembahasan yang kedua, hak-hak yang tidak terkait dengan harta. Maka ini ada lima cabang Nah, Yang pertama muasyaratu zauja bil ma'ruf. Wajibnya suami ya bermuamalah kepada istrinya dengan baik dengan cara yang baik. Nah, Ya kita sudah sampai kepada cabang yang pertama ini. Namun sebelum kita uh, sudah ya pada pertemuan sebelumnya saya sudah membacakan eh, pembahasan-pembahasan uh, yang terkait dengan cabang yang pertama ini atau poin-poin bentuk-bentuk muasyaratu zaujati bil ma'ruf, bentuk-bentuk bermuamalah terhadap istri dengan cara yang baik, maka ada sembilan bentuk ya ada sembilan poin yang disebutkan oleh penulis hafidahullah taala. Maka poin yang pertama di antara bentuk muasyarah bil ma'ruf bermuamalah dengan cara yang baik terhadap istri adalah tatibul qaul laha wal inayatu bil madhar amamaha yaitu wajibnya suami memperindah ucapannya terhadap suaminya dan menjaga penampilan ya di hadapan istrinya. Menjaga penampilannya di hadapan istrinya. Ini yang yang pertama ya dan saya sudah membacakan 9 poin tersebut pada pertemuan sebelumnya namun saya belum membacakan syarah atau keterangan penulis Syekh Muhammad Ali Farkus hafizahullah taala maka pada kesempatan ini saya akan membacakan insyaallah taala uh, keterangan beliau masing-masing bentuk atau poin dari sembilan poin tersebut yang merupakan muasyarah bil ma'ruf ya bermuamalah dengan cara yang baik terhadap para istri. Kemudian beliau mengatakan hafizahullah taala fa innahu yu'jibuha fihi ma yu'jibuhu fiha قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهو يصف حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع نسائه أمهات المؤمنين حيث قال كان من أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه جميل العشرة دائم البشر يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسع ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه حتى إنه كان yusabiqu Aisyata radhiyallahu taala anha ummul mu'minin yatawaddadu ilaiha bidzalik. Naam. Maka sesungguhnya seorang suami senang diperlakukan dengan baik oleh istrinya, maka sebaliknya pula. Ya, seorang istri senang untuk diperlakukan baik oleh suaminya. Nah, berkata Imam Ibn Kathir rahimahullah taala di dalam tafsir beliau yaitu tafsir Ibn Kathir pada juz pertama halaman 466. Sebagaimana yang disebutkan di sini oleh penulis dalam footnote. Ya, beliau Ibn Kathir menyatakan dalam tafsirnya mensifati Nabi kita sallallahu Alaihi Wasallam dalam bermuamalah terhadap istri-istrinya ummahatil mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin. Haitsu qol di mana beliau berkata, yakni Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Karena min akhlakihi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jamilul isyrah. Ya, beliau muamalahnya sangat indah, sangat baik daimul bishir selalu lapang dan senang yudaibu ahlahu beliau bercanda kepada keluarganya wa yatalattafu bihim dan berlemah lembut padanya wa yuwassi'uhum nafaqatahu dan beliau berlapang-lapang ya dalam memberi nafkah beliau berlapang-lapang kepada keluarganya dalam menafkahinya yakni tidak kikir, tidak bakhil alaihi salatu wassalam. Wa yudahiku nisa'ahu, beliau juga tertawa ya kepada istri-istrinya. Hatta innahu kana yusabiqu Aisyah. Ya, sampai-sampai beliau berlomba ya dengan istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin dalam rangka yatawaddadu ilaiha bidzalik dalam rangka beliau ya memberi, menyenangkan, membahagiakan Aisyah radhiyallahu taala anha sehingga beliau mengajak Aisyah berlumba, lumba lari. Ya. Yang pada waktu itu awalnya ya badan uh, Aisyah masih standar ya. Artinya umurnya masih muda pada waktu itu sehingga beliau melumbai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga di waktu yang lain setelah umur beliau bertambah dan ya badannya juga bertambah besar, maka Rasulullah SAW kembali bercanda dengan berlumba dan pada saat itu Rasulullah mendahului Aisyah radhiyallahu taala anha ya kemudian beliau mengatakan hadhihi bitilka ya maka yang sekarang ini adalah tebusannya balasannya yang dulu nah yakni Rasulullah bercanda kepada Aisyah radhiyallahu taala bahwa dulu yang pertama anti melumbai saya ya adapun sekarang karena badanmu semakin bertambah maka pada saat ini aku pun melumbaimu nah demikian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istri beliau alaihi salatu wassalam. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala wala syakka jadi itu keterangan Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya wala syakka anna al-idha'a bil qaul aw al fi'l wa kathrat 'ubusil wajh wa taqtibuhu 'inda al-liqa' wal i'rad anha wal maila ila ghairiha yunafi al isyrata bil ma'ruf dan tidak meragukan lagi bahwa menyakiti para istri dengan ucapan atau dengan perbuatan ya dan juga bermuka masam berwajah cemberut ketika berjumpa dengan istrinya wal i'rad anha berpaling darinya dan al mail ila ghairiha condong kepada yang lainnya yakni kepada wanita yang lain ya maka semua itu yunafi al isyrata bil ma'ruf ya menafikan meniadakan muamalah yang baik terhadap istri maka semua itu dilarang berkata buruk mencela baik dengan ucapan atau perbuatan bermuka masam ya berwajah cemberut atau memuji-muji wanita yang lain di hadapannya semua itu akan menafikan menghilangkan apa al-isyrata bil ma'ruf nah yaitu bermuamalah dengan cara yang baik barakallahu fikum nah Nah ini banyak terjadi ya. Kadang suami dalilnya biasanya ta'addud ya poligami lalu dia memuji-muji wanita yang lain di hadapan istrinya. Nah, maka ini tidak dibolehkan barakallahu fikum. Ya, ini bertentangan dengan wajibnya muasyarah bil ma'ruf yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an wa bil ma'ruf ya bergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf nah terus bagaimana caranya ya jangan dipuji di depannya ya kalau mau poligami atau ta'adud tafaddal. ya silahkan dan tidak perlu memuji wanita yang hendak ditaadud di hadapan istrinya. Nah, barakallahu fikum. Taib. Begitu pula sebaliknya. Ya, seorang istri tidak boleh memuji lelaki yang lain di depan suaminya. Sama. Ya. Semua ini menafikan muasyarah bil ma'ruf. Kalau Al-Qurtubi rahimahullah fi ma'na al-ayah, Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsir beliau dalam makna ayat ashiruhun nabil ma'ruf pergaulilah istri-istri itu dengan cara yang baik kata beliau ay ala ma amarallahu bihi min husnil muasyarah wa dhalika tawfiyatu haqqiha min al mahar wan nafaqah wa alla ya'bus fi wajhiha bi bighairi dhanbin wa an yakuna muntaliqan fil qawli la faddan wala ghalidha wala mudhiran mailan ila ghairiha فأمر الله سبحانه بحسن صحبة النساء إذا أقدوا عليهن لتكون أدمة ما بينهم وصحبتهم على الكمال فإنه أهدأ للنفس وأهنه للعيش Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada ayat tersebut An-Nisa 19, ayat 19. Allah perintahkan min husnil muasyarah. Ya, untuk bermuamalah dengan cara yang baik kepada para istri-istri. Caranya adalah taufiyatu haqqiha, yaitu menunaikan hak istri, maharnya, nafkahnya. Ini sudah terdahulu ya pada pembahasan ya sub pembahasan pertama. Nah, terkait dengan kewajiban harta atau hak-hak harta adalah menunaikan maharnya secara sempurna dan memberi nafkah. Maka itu termasuk bentuk muasyarah bil ma'ruf. Wa alla ya'bus bi wajhiha bi ghairi dambin. Dan tidak boleh seorang suami bermuka masam ya atau cemberut pada wajah terhadap di hadapan istrinya tanpa dosa. Maksudnya istri tidak melakukan kesalahan. Begitu pula sebaliknya, ya suami tidak melakukan kesalahan tiba-tiba cemberut tiba-tiba masam ini menghilangkan kebahagiaan ya menghilangkan apa mengganggu mawaddah warahmah ya kasih sayang di antara keduanya barakallahu fikum maka tidak dibenarkan seorang suami tanpa ada alasan tiba-tiba wajahnya masam atau cemberut Kalaupun ada masalah yang istri tidak mengetahuinya, maka jangan wajah ditampakkan cemberut. Tampilkan yang berlawanan dengannya, yang ceria, yang senyum. Walaupun dia menanggung problem, masalah yang tidak diketahui oleh suaminya, istrinya. Dan istri tidak memiliki dosa dalam hal tersebut. Ya, maka sembunyikan ya problem itu tadi dan tampakkan wajah yang ceria, yang senyum. Barakallahu fikum. Wa an yakuna muntaliqan fil qawli dan hendaklah pula seorang suami indah atau baik dalam ucapannya la faddan wala ghalidha, tidak kaku dan keras. Ya. Jadi ucapannya baik, tidak fadzan wala ghalidha, tidak keras dan kaku. Ya. Karena kalau faddan ghalidha lan faddu min haulik. Ya, dalam ayat Al-Qur'an Wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau engkau memiliki sifat kasar dan kaku, maka orang-orang di sekitarmu akan lari darimu. Maka barakallahu fikum ya terlebih-lebih kepada suami istri. Hendaklah dalam ucapannya ya baik lemah lembut dan tidak fadhdan wala ghalidha wala mudhiran mailan ila ghairiha. Kata Imam Ibnu kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah tidak pula suami menampakkan kecondongan kepada wanita lain di hadapan istrinya. Fa'amara Allah Subhanahu wa taala bi husni suhbatin nisa, maka Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an ya bermuamalah dengan istri dengan cara yang baik idza aqadu alaihinna selama mereka sudah suami istri sudah melakukan akad ya sehingga dengan muamalah dengan cara yang baik itu tadi litakuna ulmatun ya menjadi langgeng ya keluarganya ma bainahum wa suhbatuhum alal kamal dan persahabatannya semakin sempurna ya fa innahu ahda ulil nafsi wa ahna ulil aish maka yang demikian itu yakni bermuamalah dengan cara yang baik itu ini akan membahagiakan jiwa dan akan membahagiakan kehidupannya ya demikian barakallahu fikum dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullah di juz yang kelima halaman 97 yang dinukilkan secara ya uh, makna atau dengan adanya perubahan ya dari penulis rahimahullah taala. Wa mimma yunafi al-ishrata bil ma'ruf aidan tarkul inayati bil madhhar wa husnil hay'ah. Di antara hal yang menghilangkan juga muamalah dengan baik terhadap para istri adalah tidak memperhatikan penampilan dan husnul hayah ya penampilan yang baik nah ya ini semuanya ya dalam hal pakaiannya dalam hal uh, badannya ya nah bau yang harum ya bukan sebaliknya nah jadi ini apa tuntutan barakallahu fikum ya walaupun suami pulang dari kerja ya habis kerja kotor lelah nah maka tetap dia dituntut untuk berpenampilan dengan baik ya maka minyak wangi sebelum bertemu dengan istrinya nah atau lebih bagus lagi mandi dulu ya di tempat kerjanya pulang sudah bersih nah tapi kalau pulang ya bau badan, bau keringat. Nah, sudah berbau, ditambah lagi penampilan yang kusut kasat. Hah? Subhanallah. nah, para kalau Ini semua kadang hal-hal yang kita sepelekan. Tapi ini menjadi pembahasan dalam melanggengkan, dalam mewujudkan mawaddah warahmah kebahagiaan dalam rumah tangga masing-masing. Ya, jadi ini ini pembahasannya ke suami ke istri. Istri ke suami juga demikian. Jangan mentang-mentang istri sudah memasak, sudah capek, suami pulang sudah tidak diperhatikan penampilannya, bau badannya. Nah, apalagi kalau yang Allah takdirkan, nasallahu salam al afiyah dan itu penting untuk kita mengetahui diri-diri kita semua. Dan itulah Islam, agama yang sempurna. Ya, Allah dengan maha kuasanya dan dengan keadilan dan hikmahnya menciptakan manusia hamba-hambanya berbeda-beda. Ada yang bau badannya busuk bau pada asal ciptaannya. Keringatnya bau. Ada yang tidak. Ada yang sebaliknya keringatnya bagus. Ya, bukan dibilang harum tapi tidak menyemburkan bau. Ada yang sedang-sedang. Semua wajib mengetahui kadar dirinya sehingga dia bermuamalah bisa berada di atas hukum syariah Islam. Karena itu semua ujian. Ya, Al Imam Ibnu Qayyim telah menjelaskan hal yang demikian yang menunjukkan keadilan Allah. Ya, bukan Allah dolim menciptakan hambanya ada yang bau badannya busuk keringatnya. Tidak, itu keadilan Allah dan hikmah Allah. Di sisi lain dia bisa mengumpulkan pahala yang jauh lebih besar daripada orang yang dicipta yang bau badannya tidak yang keringatnya tidak berbau. Kenapa? Karena pahalanya berbanding lurus. Ketika dia menjaga, menjaga, menjaga, pahalanya berlipat kali berganda dibanding dengan orang yang tadi yang memang ya walaupun dia tidak menjaganya, dia keringatnya tidak berbau. Barakallahu fikum. Ini semua syariat Islam sempurna. Wajib bagi kita semua mengenal diri-diri kita, kadar diri-diri kita semua. Suami dan istri. Ya, dan itulah ujian kehidupan. Tidak boleh berdalil bahwa saya sudah capek, sudah lelah, sudah masak. Suami juga sudah kerja capek, pulang bau badannya busuk. Berbau, tidak dijaga. Itu akan berpengaruh dalam hati. Kalau fitro itu masih bagus. Tapi kalau fitro sudah sudah melenceng dari kemurniannya, Nah, ini kadang-kadang sudah tidak dirasa. Ya. Nasallallahu salam wal afiyah. Kenapa kita menyinggung ini? Karena ini syariat Islam. Syariat Islam ini sempurna dan wajib dijelaskan. Ya, dan kita manusia memiliki sifat lupa, lupa. Ya, sering lupa kita. Maka penting untuk mengingatkan, saling mengingatkan. Barakallahu fikum. Jadi kita berbicara ini bukan menyinggung apa orang tertentu lah. Kita bicara apa? Hukum syariah. Ya, dan saya membacakan antum kalam ulama. Ya, bukan saya cuma menambahkan. Ya, dasarnya saya bacakan kalam ulama. Ini Islam demikian. Wajib setiap orang, apalagi suami istri mengetahui kadar dirinya masing-masing. Ya, sehingga dengan itu akan bisa tercipta mawaddah warahmah. Itu penting. Ya, kadang-kadang kalau orang tidak mengetahui kadar dirinya, eh, misalnya seorang suami ada kebiasaannya, ucapannya sehari-hari itu ada menjadi kebiasaan, ciri khasnya. Kadang-kadang kebiasaan ciri khas itu tidak disenangi oleh istri. Nah, ini kebiasaan yang sulit dirubah. Kadang-kadang juga istri berat untuk menyampaikan menjaga tersinggung dan sebagainya. Ya. Nah, ini butuh apa? Butuh berbagi, ya. Butuh seorang suami mengatakan, "Afwan istriku, zaujati, saya ingin anti menyampaikan apa-apa dari amalan-amalan saya sehari-hari saya yang anti tidak senang dengannya." Sehingga kita dengarkan. Ya, begitu pula sebaliknya, istri butuh untuk mengatakan demikian pada suaminya. Nah, di situ terjadi apa? Tabadul, saling berbagi. Ya, terjadi apa? Tabadul barakallahu fikum, saling berbagi antara suami dengan istri. Ya, kemudian upaya untuk menambal. Nah, kalau tidak dibiarkan, bayangkan berlangsung terus hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun terus berlanjut di atas muamalah seperti itu. Saling menyimpan. Coba bayangkan. Apakah ini Islam? Syar'i? Jawabannya tidak. Ya ini jauh dari syariah. Syariah menginginkan seluruh kehidupan suami istri itu ala mawaddah warahmah. Di atas kasih sayang. Ya. Barakallahu fikum. Maka butuh untuk saling apa? tabadul, saling berbagi. Nah, antara suami istri. Nah, Baik, saya lanjutkan. Nah, keterangan Asy-Syeikh rahimahullah taala wa mimma yunafi al-ishrata bil ma'ruf aidan tarkul inayati bil madhar wa husnil hay'a qala ibnu abbas radhiyallahu ta'ala anhuma inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tazay an tazayyana li li anna Allah azza wa jalla yaqul wa lahunna mithlu alladhi alayhinna alayhi wa zinatul rijal ala tafawuti ahwalihim wa a'marihim فإنهم يعملون على تحقيق اللقاية والحذق والوفاق بالملبس اللائق والطيب وتطهير الفم وما بين الأسنان من الفضول الطعام بالسواك وما شابهه وإزالة ما علق علق بالجسم من أدران وأوساخ وإزالة فضول الشعر wa qalmil adhafir wal khidab lisyuyukh wal khatam wa ghairiha mimma fihi ibtighaul huquq liyakuna 'inda imraatihi fi zinatin tasurruha wa yu'iffuha an ghairihi minar rijal. Naam, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi juz yang ketiga halaman 124. Naam, kita lanjutkan. Berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dinukilkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Kata Ibnu Abbas, aku senang berhias ya untuk istriku sebagaimana aku senang istriku berhias untukku. Ya, ini sahabat ucapannya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Lianna Allah azza wa jalla yaqul karena Allah Subhanahu wa taala berfirman walahunna mithlul ladzi alaihin bil ma'ruf. Ya. Untuk haknya para istri adalah seperti kewajibannya mereka semuanya dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya istri punya hak tapi dia juga punya kewajiban, maka suami juga demikian. Suami punya hak tapi dia juga punya ke kewajiban masing-masing. Ya, demikian Allah taala berfirman. Maka perhiasan kaum lelaki itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan umur-umur mereka. Maka mereka ber, beramal ala tahqiqil liqaya Beramal untuk mewujudkan kebahagiaan, kesenangan dan memakai pakaian yang sesuai, yang harum, yang baik di hadapan istrinya. Jadi di sini masuk kepada apa? perkara hias. Ya, maka suami diwajibkan berhias dengan baik juga kepada istrinya bukan istri saja. Nah, juga dia berpakaian dengan pakaian yang sesuai. Ya. Dan tathir al-fam, membersihkan mulutnya. Nah, ini juga wama ma bainal asnad dan apa yang diantara gigi dari kotoran-kotoran. Ya dibersihkan dengan siwak dan yang semisalnya. Kalau zaman sekarang dengan sikat gigi. Ya, Barakallahu fikum ini penting. Kenapa? Karena menyemburkan bau mulut dan dihirup oleh orang lain ya itu akan me, tidak menyenangkan di dalam hati ya akan memasukkan sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam hati baik suami ataupun istri atau orang lain Ya, makanya subhanallah di antara kesempurnaan Islam dalam menegakkan salat lima waktu disunahkan berwangi-wangian ya bahkan tidak boleh memakan e, bawang ya sebelum dia ke masjid tidak boleh makan bawang diharamkan ya kata sahabat Umar siapa yang makan bawang jangan dia menginjak masjid ini dalam mendekati waktu ke masjid dilarang itu maksudnya bukan diharamkan memakan bawang tidak diharamkan ketika mendekati waktu sholat dia makan bawang lalu dia ke masjid tercium baunya ya tidak sedap coba itu bau bawang kalau kita perhatikan ya bukan bau yang busuk pada asalnya ya nah dilarang bayangkan diharamkan bahkan sahabat Umar mengusir orang yang melakukan itu dari masjid. Nah sekarang kalau kita bertanya bagaimana dengan orang yang bau mulutnya dalam sholat, dia tidak sikat gigi, dibiarkan kotor, tidak dijaga, ya. Termasuk misalnya sakit gigi ada lubang, ya. Ini juga harus ada upaya untuk e, mengobatinya atau menambalnya dan yang semisalnya, ya tapi kalau misalnya belum, untuk sementara dia cari cara yang lain. Jangan dia biarkan ya lubang itu sedikit dia baca Al-Fatihah bersembur, dicium oleh kiri dan kanannya. Subhanallah, menghilangkan khusyuk dan menjadikan hati orang tidak nyaman. Ya, ini Islam. Barakallahu fikum. Maka semua ini ya butuh perhatian. Nah, butuh apa? perhatian. Makanya disunahkan berwangi-wangian. Ya, ketika apa? solat dan disunahkan bahkan bersiwak. Kata Rasulullah Sallam, laula an asyukku la ummati la amartuhum bisiwak inda kulli Kalau Kalaulah tidak memberatkan, aku wajibkan pada umatku itu bersiwak di setiap kalau mau sholat. Ya, tapi karena memberatkan, maka disunahkan saja. Tidak wajib. Nah, yang wajib adalah mencegah bau bau mulut. Maka begitu pula terlebih-lebih dalam muamalah suami istri. Nah, maka di antara penafsiran firman Allah taala walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf di antara muamalah yang ma'ruf adalah kata Imam Al-Qurtubi ber, berhias, memakai pakaian yang baik, menjaga bau mulut dan menghilangkan kotoran-kotoran gigi dengan siwak dan yang selainnya. Wa izalatu ma aliqa jism min adron wa awsaq dan menghilangkan kotoran yang ada pada jasad kita. Ya, adron atau ausah. Kotoran-kotoran yang yang ada pada pakaian kita atau pada tubuh kita dihilangkan. Ya, wa izalatu fuduli sya'ar juga menghilangkan ya atau memotong rambut yang tidak rapi ya fudul Syar di sini rambut yang berserakan ya maksudnya yang tidak tidak rapi ya itu dipotong dihilangkan barakallahu fikum perhatikan ya ini ucapannya imam ya izalatu fudulis sya'ar menyingkirkan menghilangkan rambut yang apa berserakan fudul itu asalnya ya apa ya yang yang tidak dibutuhkan ya maksudnya yang berserakan nah yang tidak rapi itu di, di, dibuang barakallahu fikum nah jadi ternyata ini juga masuk dalam muamalah al-muasyarah bil ma'ruf, masalah rambut. Ya. Wakol wakol mil adhafir juga kuku, memotong kuku-kuku. Kadang kuku panjang kita kemudian masuk kotoran-kotoran. Nah, demikian pula al-khidab lisyuyukh. Ya. yakni khidab ini ber apa namanya? memakai panci atau yang semisal bagi orang yang sudah tua. Misalnya yang sudah putih, jenggotnya dikasih hitam, apa? Dipanci dikasih warna, ya. Selain warna hitam, ya. Enam. Wal khotam wa ghairiha memakai cincin perhiasan cincin dan selainnya dari mimma fihi ibtighaul hukum dari hal-hal yang bisa menunaikan hak-hak ya kita kuna indam imraatihi sehingga dia di sisi istrinya benar-benar bizinatin tinta tasurruha dalam hiasan yang menyenangkan istrinya wa dan dia menghargai istrinya dengan hiasan tersebut ya nah demikian barakallahu fikum di dalam tafsir Al-Qurtubi pada juz yang ketiga halaman 124. Nah, ini masih al-wajhul awal, sisi yang pertama. Nah, dari bentuk muasyarah bil ma'ruf. Kita akan masuk pada sisi yang kedua insyaallah, ke bentuk yang kedua yaitu at-talattuf bizaujati wa, mu, wa mumazajatuha wa mula'abatuha wa mura'atu sinniha yaitu berlembut-lembut dengan istri, bercanda, bermain dan menjaga uh, umur kemudahan umurnya. yakni ketika istrinya masih muda diperhatikan ya dengan umurnya tersebut. Ini sisi yang kedua, kita akan bacakan insyaallah taala syarahnya keterangan Syekh pada pertemuan berikutnya allah taala a'lamu besoab Kita tutup dengan kafarah majelis uh, nanti kalau ada yang bertanya ya tafadhal bisa ditanyakan langsung atau ada pertanyaan tertulis dari ummahat nah tafadhal kita tutup majelis kita sementara subhanakallahumma bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh